Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sekian banyaknya nikmat tersebut. <clears throat> Oleh karenanya <clears throat> kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat. Karena pasti kita tidak akan bisa menentukan berapa jumlahnya. Hanya diperintahkan kepada kita bersyukur kepada nikmat tersebut. Dan diantara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah kita kembali berkumpul di masjid yang penuh berkah ini untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan terdahulu kita sudah masuk pada atau kita berada pada bab yang ketiga dari permasalahan perkara yang terjadi di zaman jahiliyah yaitu di mana perkara yang mereka lakukan mereka suka menyelisihi orang-orang yang memimpin mereka Bahkan mereka menganggap menyelisihi orang-orang yang memimpin mereka itu adalah keutamaan. Adapun taat dan tunduk kepada para pemimpin itu katanya kehinaan. Kemudian Islam datang untuk menghapus atau menghilangkan perkara jahiliyah tersebut. Justru Islam datang dengan perkara yang sebaliknya yaitu diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin dalam perkara yang ma'ruf tentunya perkara-perkara yang itu adalah perkara yang bukan dosa diperintahkan baik dalam Al-Quran dan juga dalam hadis dan juga ijma para imam para ulama bahkan di situ aimatul arba imam-imam yang empat dari Abu Hanifah kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari kalangan mazhab mereka, para imam-imam mereka menyebutkan akan adanya ijma bahwa taat kepada para pemimpin itu adalah perkara yang eh, diwajibkan dan tidak diperbolehkan untuk menyelisihi untuk tidak taat kepada perkara pada pemimpin tersebut dalam perkara yang ma'ruf kecuali itu adalah perkara yang maksiat diperintahkan kita misalnya disuruh minum khomar jangan taat ha? jangan taat ketika diperintahkan kepada perkara maksiat <clears throat> sekarang kita akan bacakan perkataan Syekh Dr. Saleh Al, Al, Al Fauzan beliau adalah seorang uh, guru besar di bidang Beliau adalah seorang guru besar yang eh, dosen di di Fakultas Akidah di Umul Qura. Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang bab ini, yaitu permasalahan ini tentang keadaan orang-orang jahiliyah yang mereka suka menyelisih pemimpin mereka. Beliau mengatakan min masail jahiliyah di antara perkara-perkara jahiliyah annahum la yakhda'una liwalil amr bahwa mereka orang-orang jahiliyah tidak mau tunduk kepada pemimpin mereka wa yarawna anna hadha zillatun bahkan mereka berpendapat tunduk kepada para pemimpin itu termasuk kehinaan termasuk kehinaan wa ma'siyatul amiri ya'tabirunaha fadilatun wa hurriyatun dan mereka beranggapan bahwa bermaksiat tidak mau taat kepada para pemimpin mereka menganggap itu adalah keutamaan dan itu adalah kemerdekaan artinya tidak ada yang atur terserah saya apa saya mau buat tidak boleh ada yang larang nah, sehingga mereka menganggap ini adalah kemerdekaan sehingga makanya zaman mereka dikatakan zaman jahiliyah banyak kerusakannya. Karena tidak ada yang mau diatur. Tidak ada yang mau diatur. Wa izalika la yajma'uhum imamun. Oleh karena sebab itulah mereka tidak ada yang memimpin mereka. Tidak ada seorang imam yang memimpin mereka. Wa la yajma'uhum amirun. Dan tidak ada seorang amir pun yang memimpin mereka li'annahum la yakhda'una dikarenakan mereka itu tidak tunduk kepada para pemimpin tersebut. Jadi percuma diangkat pemimpin. Jadi pemimpin diangkat bukan untuk ditaati, tetapi untuk diselisihi. Yang nah, sampai ini kebanyakan ternyata negara-negara kaum muslimin seperti itu. Simbol saja punya pemimpin. Nah, ternyata pemimpinnya tidak ditaati. Nah, melanggar aturan-aturan pemerintah yang itu adalah aturan-aturan yang bukan maksiat. Nah, wa indahum anfatun wa kibirun. Di sisi mereka itu yaitu mereka bangga diri sehingga mereka tidak mau ha, taat kepada para pemimpin. Ini katanya kalau taat kepada para pemimpin jatuh martabatnya menurut mereka. Mereka memiliki kibir, kesombongan, tidak mau diatur. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Fajar Islamu bimukhalafatihin, Maka datang Islam menyelisih perkara mereka dalam perkara ini. Wa amara bisam'i wa ta'ati liwalil amr al-muslimin. Dan Islam tersebut memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin muslim lima fi zalika minal masalih jadi keadaan sekarang ternyata Islam datang untuk menghapus keyakinan-keyakinan jahiliyah tersebut oleh karenanya dari sisi sini kita harus tahu ini adalah perkara taat kepada para pemimpin termasuk disyariatkan kita sudah bacakan dari dalilnya dahulu perintah dari Allah perintah dari Rasul dan juga perkataan-perkataan para imam-imam terdahulu dari kalangan imam-imam mazhab harus taat kepada para pemimpin. Kenapa Islam datang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin? Lima tizalika minal mafaleh. Disebabkan karena mendengar dan taat kepada para pemimpin itu ada maslahat-maslahat dibandingkan tidak taat kepada para pemimpin. Kalau tidak taat kepada para pemimpin, maka terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Maka setiap orang ha, akan merasa dirinya berkuasa sehingga dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Tidak ada yang ha, ditakuti atau tidak ada yang menekan dia. Oleh karena ketika Islam memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, ini karena ada maslahat. Karena kaidah dalam Islam ad-dinu jali sa'adatil bashar bahwa agama Islam ini datang untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Bukan untuk memberikan kesempitan, bukan untuk memberikan kekacauan. Tidak sama sekali. Islam datang untuk eh, perkara yang memberikan maslahat kebaikan kepada kaum muslimin. Bahkan eh, walaupun dia bukan muslim diberikan kebaikan. Oleh karenanya dari, dari sisinya kaidah eh, Kulul ma'ruf ma'murun. Seluruh perkara yang ma'ruf walaupun tidak terdapat di dalam Al-Quran, kalau itu adalah perkara kebaikan yang memberikan maslahat kepada manusia, itu adalah perkara yang disyariatkan. Luar biasa. Sehingga nanti dari sini, ini kan tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Tidak, Al-Quran sudah memberikan isyarat-isyarat. Kalau mau disebutkan setiap perkara, bukan cuma 30 juz mungkin Al-Quran. Mungkin sampai sekarang akan disebutkan terus oleh karena Al-Quran hanya memberikan kaidah-kaidah atau isyarat-isyarat. Ketika itu adalah perkara yang bisa memberikan kebaikan pada orang, memberikan maslahat kepada manusia, maka walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran secara tegas, eh, ini bukan berarti sama sekali tidak dapatkan. eh? ada dalam Al-Quran tetapi isyarat-isyarat saja. Tidak disebutkan seluruhnya. Kalau disebutkan seluruhnya, maka tidak cukup. Eh, tebal Al-Quran dan sulit kaum muslimin menghafalnya. Sedangkan 30 juz berapa sudah dihafal? Apalagi kalau lebih. Ha? Hanya memberikan isyarat. La tulku ayyakum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Berarti segala perkara yang dapat memudaratkan diri itu dilarang. Walaupun misalnya narkoba ke diri dilarang. Nabi mengatakan tidak ada dari pengharaman narkoba. Nah, makanya di sini butuh para imam apakah pendapatnya sesuai dengan apa yang dipelajari oleh para imam imam fikih yang tiga mengatakan seluruh perkara yang dapat memudaratkan itu dilarang. Oleh karenanya didukung oleh hadis la darara wala dirar. Jangan kalian membuat mudarat diri sendiri dan jangan membuat mudarat kepada orang lain apapun bentuknya. Lihat ini kaidah dalam Islam. Oleh karena Islam datang untuk memberikan maslahat. Di antara perkara yang bisa mendatangkan maslahat kepada kaum muslimin yaitu mereka harus taat kepada para pemimpin mereka. Karena memiliki maslahat-maslahat. <coughs> Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Ati'ullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan juga taat kepada para pemimpin kalian. Para umara disebutkan tafsirnya dua, yaitu walil amri fid din walil amri fid dunya fid iya. yaitu dimaksudkan pemimpin di dalam masalah agama yaitu para ulama dan pemimpin dalam masalah dunia yaitu mereka orang-orang yang memimpin kita siapa yang telah diangkat menjadi pemimpin dari seluruh atau telah diakui dengan kebanyakan orang bahwa dia adalah pemimpin maka itulah pemimpin entah dia bir baik atau fasik ketika dia sudah jadi pemimpin maka itu dianggap sebagai pemimpin fa'amara bi ta'ati ulatil umur maka Islam datang memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin wa Rasul sallallahu alaihi wasallam haddara dzalika fi ghairil ma'siyati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi di dalam ketaatan kepada para pemimpin selain itu adalah perkara maksiat. Bukan berarti karena kita disuruh perintahkan taat kepada para pemimpin berarti setiap apakah itu perkara yang baik atau maksiat semua ditaati, tidak. Rasulullah membatasi kita hanya taat ketika itu bukan perkara maksiat. Faqala Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Sang Pencipta. Tidak boleh. Karena hak Allah lebih didahulukan daripada hak hak makhluk. Tidak boleh kita mendahulukan hak makhluk daripada hak Allah. Ini adalah perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Oleh karenanya, janganlah kita taat kepada makhluk ketika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Hanya saja yang namanya ketaatan itu dalam perkara-perkara kebaikan saja. Kalau perkara yang jelek tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Nah, sekarang dari sini mungkin nanti akan ada salah paham. Sekarang kalau dia misalnya ada pemerintah memerintahkan dalam perkara misalnya ada perkara yang diperintahkan itu adalah perkara maksiat maka kita tidak taat terhadap perintahnya itu bukan berarti kita membatalkan seluruh ketaatan tidak sama sekali kita hanya membatalkan ketaatan kita dalam perkara maksiat saja adapun perkara-perkara yang lain tetap kita taat ini yang harus dipahami oleh karenanya beliau menjelaskan fatajibu ta'atu walil amri fi ghairi ma'siyatillah maka wajib menaati para pemimpin tersebut selain dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza amara bi ma'siyati fala yuta'u. Kalau pemerintah tersebut atau pemimpin tersebut memerintahkan kepada maksiat, maka jangan ditaati. Jangan ditaati lakin la yukhalifu fi baqiyatil umur akan tetapi ini tidak menyelisihi dari perkara-perkara lain artinya jangan sampai dalam beberapa perkara misalnya banyak perkara diperintahkan kebaikan kita taat taat taat tiba-tiba diperintahkan dalam perkara yang baru kebaikan eh, perkara maksiat maksiat kita taat kemudian dibatalkan semuanya tidak sama sekali Nah, kalau dibatalkan berarti sudah memberontak gitu, sudah melawan pemerintah, sudah tidak mau taat. Walaupun itu adalah kebaikan. Misalnya kebaikan lalu lintas sudah tidak ditaati lagi. Pokoknya lampu merah jalan terus dan seterusnya atau aturan-aturan pemerintah yang lain. Bukan ini maksudnya. Tetapi kita hanya tidak taat dalam perkara yang diperintahkan oleh maksiat itu saja. Adapun kalau itu perintah-perintah yang ma'ruf, maka kita tetap taat. Kita tetap taat. Karena kalau membatalkan berarti sudah memberontak namanya, sudah tidak taat lagi kepada para pemimpin. Lakin la yuta'u fi hadhihi mas'alati khassatun allati fiha ma'siyatun. Tidak ditaati dalam permasalahan yang khusus yang di dalamnya ada maksiat. Itu saja yang tidak ditaati. Itu saja yang tidak ditaati. Ammal baqiyatul umur fala taqidu bi bai'atihi bisababi dzalik. Adapun sebagian dari perkara-perkara yang lain yang bukan maksiat maka itu tidak membatalkan ketaatan kita dengan sebab perintah maksiat tersebut. Tidak membatalkan ketaatan kita kepada para pemimpin. Wala yukhalifu dan jangan menyelisihi madama annahu alal Islam tidak boleh menyelisihi selama pemimpin itu masih muslim selama pemimpin itu masih muslim lima fi ta'ati ulatil umur minal ijtima'il karima disebabkan kenapa kita tetap harus taat walaupun dia telah memerintahkan perkara maksiat kita hanya tidak taat dalam perkara maksiat tersebut disebabkan ketaatan kepada para pemimpin tersebut akan terjadi yang namanya persatuan. Wahab dima dan juga akan tertekan darah. Artinya tidak akan tertumpah darah yang banyak. Ini ketika kita taat. Wa istitabul amni dan akan kondisif yang namanya keamanan ha, tidak di mana-mana kacau. Ketika pemimpin tidak dianggap lagi, maka di mana-mana akan terjadi kekacauan. Di mana-mana kan kekacauan. Ini kan pernah terjadi. Akhir-akhir Orde Baru. Kekacauan di mana-mana. Ketika pemimpin tidak diakui lagi. Ha, maka orang mau berkuasa. Mau berbuat seenaknya saja. Wal insafil mazlum minazwarin maka dengan ketaatan kepada para pemimpin akan tertekan juga orang-orang yang dizalimi dan orang-orang zalim. Tidak sebebasnya orang akan membuat kezaliman. Dulu apa yang terjadi? Setiap orang Cina mau dibunuh. Ya. Baik terjadi di Makassar, di Jawa, dan di mana-mana. Tidak diakui lagi pemimpin. Nah, sehingga orang dengan senaknya berbuat kezaliman. Ini disebabkan karena tidak pemimpin. Wa waradul huquqi ila ashabiha. Dan dengan ketaatan kepada para pemimpin, maka akan diberikan hak-hak orang kepada pemiliknya. Misalnya kalau tidak ada yang mau memimpin, maka orang dengan senaknya saja eh, merubah batas-batas tanah. Sedangkan ada pemimpin saja tetap masih dirubah-rubah batas-batas tanah. Dilaporkan masih juga. Bagaimana kira-kira kalau tidak ada pemerintah? Seenaknya saja akan melakukan perkara kezaliman tersebut. Wal hukmu bainan nasi bil adl dan akan tercipta tercipta hukum di antara manusia dengan adil. Ya, walaupun mungkin sebagian hukum ada yang tidak adil, tetapi pasti akan kebanyakan hukum itu akan dilakukan dengan adil. Yang membunuh mungkin akan eh, diberikan hukuman tidak dibiarkan sebebasnya dan seterusnya. Begitu juga yang merampok dan seterusnya. Hatta walau kana walil amri ghairu mustaqim fi din. Ketaatan ini kepada para pemimpin walaupun pemimpin tersebut agamanya itu kurang bagus. Ghairu mustaqim, bukan kafir ya. Ghairu mustaqim berarti kurang bagus ya sebagaimana kebanyakan kaum muslimin mengaku muslim. Hah? Kurang bagus agamanya. Tidak lurus agamanya. Ha? Hatta walau kana fasiqan, walaupun pemimpin itu adalah orang fasik. Nah, kenapa ini kita lihat syariat ini memerintahkan kita tetap taat walaupun pemimpin itu fasik. Nanti akan disebutkan malam yasil ilal kufr selama pemimpin itu tidak sampai kepada kekufuran Jangan cuma sekedar berita kufur. Eh? Misalnya pemimpin ini kafir, jangan. Harus punya hujah yang kuat yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pernyataan kufur kepada seorang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak boleh mengkafir-kafirkan seorang. Selama zahirnya dia muslim, sholat, haji, puasa, maka kita hukum dia muslim. Jangan mengkafirkan, tidak boleh. Karena ini akan diminta pertanggungjawabkan kalimat yang berat ini. Man qala li akhi ya kafir, Faqala ba ahaduhuma. Barang siapa kata Rasulullah mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat ini akan jatuh di antara salah satu keduanya. Kalau sudah keluar. Maka kalimat ini cari tempat singgah. Kalau yang dia katakan itu betul, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak betul, maka ini kalimat ini akan kembali pada dirinya. Hati-hati, berat itu mengucapkan kalimat-kalimat kafir, kafir. Ya, tidak boleh. Harus punya hujah yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hujannya tidak samar-samar. Ha, hujannya tidak samar-samar, harus terang. Selama dia tidak kafir, fasik, kalau cuma fasik, maka tetap ditaati. Kama kata Rasulullah alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah illa an tarau kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari tetaplah mendengar dan tetaplah taat kepada para pemimpin kecuali kalau engkau melihat kekufuran bawahan yang nyata ha? melihat kekufuran yang nyata indakum alaihi minallahi ya burhan yang engkau punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya bukti. ha? tidak boleh cuma sekedar berita. ha? berita apalagi kalau cuma berita-berita koran. Nah, koran bisa dipercaya beritanya atau tidak? Walaupun kita bilang oh ada benarnya. Tetapi apakah itu bisa dipercaya koran atau tidak? Nah, kita sudah menyebutkan bahwa di dalam Islam tidak sembarang menerima berita. Islam mengajarkan kepada kita harus ada sanat. Berita tersebut harus memiliki sanat. Oleh karenanya para imam diantaranya imam eh, Abdullah bin mengatakan al-isnadu minad din. Sanat itu di, dia adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa Kalau tidak ada sanat, maka orang akan bebas berbicara apa saja yang dia inginkan. Eh, pentingnya dicek. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu." bain fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman jika datang orang-orang fasik kepada kalian membawa berita, maka cek berita tersebut. Tidak boleh langsung diterima. Ha? Ah, ini kaidah dalam Islam. Oleh karenanya dari sini Islam ini luar biasa. Ya, agama yang sempurna yang memberikan maslahat yang besar. Karena tidak sembarang menutup berita. Pertama, cek dulu berita. Dari siapa berita ini? Orang yang menyampaikan berita orang terpercaya atau tidak? Di antara orang itu diketahui terpercaya, dia orang yang taat kepada Allah atau tidak? Jangan sampai orang yang tidak sholat, orang fasik yang membawa berita, pemabuk, dan seterusnya. Ini tidak diterima dalam kode Islam. Tidak diterima berita orang seperti ini. Ha? Tidak boleh dijadikan saksi orang seperti ini. Allah saja dia hianati, apalagi cuma manusia. Allah saja dihianati, apalagi cuma manusia dia. Mudahnya dia akan mengkhianati. Oleh karena tidak semua itu dalam Islam menerima berita. Apalagi berkaitan dengan harga diri seseorang. Dicek dulu. Dari siapa? Oh terpercaya orangnya. Sekarang kau dengar berita ini dari siapa? Oh, dicek lagi. Oh dari si Fulan. Dicek lagi si Fulan. Ini namanya sanat dalam Islam. Sekarang kalau sudah beritanya benar, oh benar terpercaya semua, sumbernya terpercaya. Sekarang tak apa langsung disebarkan dalam Islam belum. Lihat ini ketatnya Islam terhadap apalagi berita-berita sekarang sekarang muda berita gosip. Ini kita harus ajarkan kepada kaum muslimin ini sehingga tidak membuat kekacauan, keresahan dan menjatuhkan kehormatan orang. Tidak, karena kehormatan kaum muslimin itu sangat berharga. Diharamkan untuk dijatuhkan. kecuali dengan bukti yang sangat kuat. Sekarang kalau benar beritanya, oh sudah benar beritanya, apa langsung disebarkan? Belum. Dalam Islam belum langsung disebarkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata bil mar'i kadiban. Dalam riwayat lain, isman. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia itu pendusta. Atau cukup seseorang itu dikatakan dia melakukan dosa ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Kalau dia berbicara semua apa yang dia dengar. Tidak pernah ditapis-tapis, tidak pernah disimpan-simpan. Pokoknya apa didengar sampaikan, dengar sampaikan. Dalam Islam dilarang. Tidak boleh. Walaupun beritanya ini benar, jangan langsung dikeluarkan. Hah? Dilihat lagi, apakah kalau saya bicarakan ini, ini bisa membuat kerugian, ini bisa membuat kerusakan, ini bisa membuat masalah. Kalau bisa membuat kemudaratan, dilarang dalam Islam. Kalau tadi, la barara wa la Luar biasa Islam mengajarkan lisan-lisan kita. Ha? Supaya terjaga dari dosa. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, diniatkan untuk negeri akhirat hari kiamat yang di sana ada neraka yang di sana ada surga falyatul khairan aw yasmut yang di sana akan ditimbang semua amalan walaupun sekecil-kecil hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam maka al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini apa yang dimaksud dengan hadis tersebut maka beliau mengatakan jika arada al-insan ay falyufakkir dulu. Manusia itu kalau berbicara harus berpikir dulu. Yang saya mau bicarakan ini membawa kebaikan atau membawa kejelekan. Fa in zahara khairan falyakun. Kalau nampak baginya kalau saya bicarakan ini akan membawa kebaikan. Maka hendaklah dia bicara. Wa in zahara annahu syarr. Kalau nampak baginya kalau saya keluarkan ini pasti akan berkelahi orang sana. Kalau saya keluarkan ini, pasti akan terjadi kekacauan. Hah? Hendaknya dia diam. Aushakafi. Atau dia ragu. Sekarang dia ragu. Kalau saya keluarkan ini ada kebaikan atau kejelekan. Ragu. Sekarang apa yang dilakukan? Falyaskut. Tetap diam. Karena kita tidak tahu mana nanti yang terjadi. Kebaikan atau kejelekan. Karena kita ragu. Ya harus kita yakinkan bahwa ini adalah kebaikan, tidak ada lagi kejelekan. Barulah kita bicarakan. Luar biasa Islam. Maka kalau ini seandainya diterapkan kaum muslimin sadar tidak laku koran. Nah, berita yang banyak menjatuhkan kehormatan kehormatan orang yang diistilahkan dengan gosip. Nah, luar biasa. Eh, kehormatan kaum muslimin itu dijaga, tidak boleh dirusak. Tidak boleh dicelah. Nah, ini perkara yang perkara yang harus eh, diperhatikan. Harus jelas pemimpin tersebut kubur atau tidak. Ha? Tidak boleh cuma dengar sini, dengar sana. Tidak jelas apa beritanya. Famadamat maksiat, famadamat maasihi dunal kufur. Selama maksiat-maksiat para pemimpin tersebut selain daripada kekafiran, fa innahu yusma'u lahu wa yuta'u. Maka sungguhnya dia itu ditaati dan didengar. wafisku ala nafsi, adapun kefasikannya itu terhadap dirinya. Lakin wilayatuhu wa ta'atuhu lil maslahatil muslimin. Akan tetapi kekuasaannya dan ketaatannya itu bagi kemaslahatan kaum muslimin. Walhada lama qila li ba'dil a'immah. Oleh karena ini ketika dikatakan oleh sebagian para imam-imam Inna fulan fasikun lakin qawiyun. Sesungguhnya si fulan itu dia orangnya fasik. Akan tetapi dia itu kuat. Wa inna fulan salihun lakinnahu dhaifun. Dan yang satunya si fulan itu soleh akan tetapi dia lemah. Ayo ayuhuma yaslu lil wilayah. Siapakah di antara keduanya yang pantas dari pemimpin? Nah ini ketika ditanya, Maka apa jawabannya? Ha? Ketika ditanya, siapa yang pantas jadi pemimpin? kala maka imam tersebut mengatakan, al fasiku al-qawi. Yang pantas jadi pemimpin adalah orang yang fasik tapi kuat. Bukan orang yang soleh tapi lemah. Apa alasannya? Beliau sebutkan. Lianna fisku ala nafsi. Karena kefasikan itu terhadap dirinya. Wa qawiyatu lil muslimin. Adapun kekuatannya itu untuk kaum muslimin sehingga musuh-musuh segan untuk menyerang segan untuk menyerang ketika ditahu pemimpinnya punya kekuatan ketika ditahu pemimpinnya kuat maka musuh-musuh Islam ha, tidak akan mudah untuk menyerang negeri-negeri kaum muslimin kemudian beliau mengatakan Wa amma hadha salihu, adapun orang yang soleh ini, fa innau salahahu li nafsih. Adapun kesolehannya itu untuk dirinya saja. Wa da'fuhu yadurul muslimin. Adapun lemahnya dia ini bisa membahayakan kaum muslimin. Ketika orang-orang tahu dari kalangan orang-orang kafir tahu ternyata pemimpin kaum muslimin itu daif, lemah, maka mereka akan mudah untuk menyerah maka ini bisa membahayakan kaum muslimin ini bisa membahayakan kaum muslimin fayusma'u lahu wa yuta'u maka dia didengar dan ditaat wa in kana fasiqan fi nafsihi walaupun dia adalah orang yang fasik terhadap dirinya bal wa in jara wa in zulama walaupun dia itu berbuat semena-mena atau berbuat kezaliman Yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lihat walaupun dia sekarang pemimpinnya zalim pemimpinnya zalim yang kita sudah sebutkan kisahnya Hajat bin Yusuf As-Saqafi dahulu ketika orang mengeluh tentang kezalimannya kepada Anas bin Malik radhiyallahu nasihat Anas bin Malik cuma isbiru sabar tidak disuruh bertempur tidak disuruh memberontak tidak maka Rasulullah SAW bersabda ati tetaplah taat wa in akhadha malak walaupun dia mengambil hartamu wa daraba zahrak walaupun dia memukul punggungmu tetap taat lianna fi taatihi maslahatu maslahatun arja'u min min al mafsadati allati hiya 'alayha dikarenakan ketaatan kepada para pemimpin tersebut walaupun dia zalim itu maslahatnya masih lebih kuat daripada kerusakan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Wa annal al khurud alaihi a'zamu minal mafsadatil baqai ala ta'atihi. Dikarenakan karena ketika keluar memberontak, tidak taat kepada para pemimpin tersebut, ini lebih besar kerusakannya dibandingkan kita itu masih taat kepadanya walaupun dia dalam keadaan maksiat. Kalau kita di misalnya diambil hartanya atau dipukul, maka cuma berkaitan dengan kondisi diri kita sendiri. Sekarang kalau kita tidak taat kemudian memprovokasi manusia untuk memberontak, berapa darah kaum muslimin yang akan yang akan tumpah? Berapa nyawa kaum muslimin yang akan tertumpah? Padahal nyawa kaum muslimin sangat berharga. Sangat berharga. Kekacauan akan terjadi. Lihat, sekarang ini kan permasalahannya ini dalam kaidah dalam Islam yang diistilahkan dengan akhafu darawain. Kita harus memilih mana kerusakan yang paling ringan. Sekarang kan kalau ada seorang imam yang fasik, yang melakukan kezaliman, ini kejelekan. Sekarang kalau kita memberontak, juga kejelekan. Sekarang di antara dua kejelekan ini kita harus timbang mana yang paling ringan itu yang kita ambil. Sekarang ternyata yang paling ringan yaitu kita tetap kepada para pemimpin walaupun dia zalim. Ini diistilahkan dengan akhafu dararain yaitu kita harus memilih mudarat yang paling ringan jangan pilih mudarat yang paling berat tidak diajarkan ini memberikan maslahat kepada kaum muslimin agar tidak terjadi ke kerusakan yang paling besar lagi maka bersabar terhadap pemimpin tersebut tetap taat kepada para pemimpin tersebut dibandingkan memberontak li'anna fil khuruj alai safkan lidimai wa iqraran bil amni wa tafrikan disebabkan karena keluar tidak taat memberontak kepada pemimpin tersebut ini akan bisa menumpahkan darah dan ini akan bisa merusak keamanan dan ini akan bisa membuat orang berpecah belah bisa membuat orang berpecah belah lihat kerusakannya ternyata besar oleh karenanya kaum muslimin sekarang kita dalam timbangan-timbangan Islam kalau ada mudarat, ada maslahat, kita harus pilih maslahat. Kalau mudaratnya lebih besar daripada maslahat, maka kita tidak ambil, eh, kita lebih menolak mudarat daripada mengambil maslahat. Sekarang kalau ada mudarat, mudarat, eh, kerusakan, kerusakan, maka kita harus pilih mana kerusakan yang paling ringan. Jangan ambil kerusakan yang paling berat. Ini kaidah dalam Islam. Supaya kita eh, tetap aman. Supaya kita tidak terjadi kekecauan dan seterusnya. وماذا حصل للذين خرجوا على الأمراء وولاة الأمراء مما قصه تاريخ apa yang telah dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin mereka dari apa-apa yang telah dikisahkan oleh sejarah. Apa yang mereka dapatkan? Yang ada ada penumpahan darah, kekacauan, kehormatan para wanita dirusak dan seterusnya. Ini yang terjadi dalam sejarah. Silakan lihat ketika terjadi Aljazair. Eh, perbuatan Portugis ketika ingin menjatuhkan pemerintah Aljazair. Kekacauan. Bahkan mungkin sampai sekarang belum aman. Aljazair. Yang terjadi di Yaman. Apa yang terjadi di Yaman ketika ingin menjatuhkan presiden Yaman? Yang terjadi dari berbagai tempat. Pembunuhan di mana-mana Bukan cuma orang yang berperang yang dibunuh, tetapi orang eh, warga sipil, anak kecil, para wanita dibunuh. Lihat, kekacauan terjadi. Tidak mau bersabar. Nah, ماذا حصل لما أن إن لما إن نزعة من شذاب في أهل عثمان رضي الله عنه apa yang dihasilkan ketika ada orang yang mereka itu menyelisihi tidak taat dari kalangan orang-orang yang memiliki penyakit ketika zaman Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan itu di demo, ha, di demo, dikeliling, dikepung rumahnya, istana negara dikepung, nah, rumahnya Utsman bin Affan sehingga istrinya tangannya dipotong oleh orang yang terdemo. kemudian bukan demo damai. <laughs> nah, kemudian Utsman bin Affan dibunuh. Sahabat Rasulullah yang Rasulullah memberikan dua anaknya untuk dinikahi oleh Utsman bin Affan yang digelar memiliki dua cahaya radhiyallahu yang banyak sumbangsihnya dalam dalam Islam yang kaum muslimin tidak seberapa ketika itu memberikan kepada Utsman bin Affan kemudian dituduh sebagai apa dia? Hah? Nepotisme. Nah, dituduh Utsman bin Affan nepotisme karena keluarga-keluarganya yang jadi pemimpin. Apa yang kaum muslimin berikan kepada Utsman bin Affan belum cukup dengan pengorbanan yang dilakukan Utsman bin Affan. Yang dia membeli kuda-kuda perang, yang dia banyak menyumbang untuk Islam di awal-awal Islam ketika orang-orang dalam keadaan butuh ketika itu. Hartanya habis untuk Islam. Lihat, di, di demo hanya karena dia mengangkat beberapa keluarganya menjadi pengurus-pengurus negara. Nepotisme. Katanya mereka bilang dituduh nepotisme. Nah, apa yang terjadi terhadap Utsman ibnu Affan? Qamu wasyaku syaku ta'ati di mana mereka berdiri kemudian mematahkan tongkat ketaatan wa qatalu amiral mu'minin Utsman kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan membunuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal bagaimana hukum membunuh sahabat. Kita bilang dulu perkara yang terkecil membunuh orang muslim, bukan sahabat ya, kaum muslim biasa. Disebutkan dalam hadis uh, eh, Abdul Mas'ud, uh, eh, siwabul muslim fusukun wa qitaluhu kufr. Membunuh atau mencela kaum muslimin itu adalah kefasikan dan membunuh adalah bentuk kekufuran. Sekarang kita naik kepada sahabat. Rasulullah SAW bersabda, "La tasumu ashabi." Jangan kamu mencela sahabatku sudah dianggap dosa ketika mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau membunuhnya? Dosa besar. Hah? Lihat, ini yang terjadi terhadap orang-orang yang ingin memberontak kepada para pemimpin, mengadakan protes. Jadi ini eh, demo, sejarah demo, demonstrasi dalam Islam yang ditimbulkan kerusakan. Faidah hasara alal ma hasala alal mu'minin min inkisati ilal an apa yang dihasilkan oleh kaum muslimin dari perkara tersebut sekarang ini dari hasil orang-orang yang memberontak kepada pemimpin yusawil khuruj ala amiril mu'minin wa qatalahu yang ini menjadi sebab ha? mereka membunuh amiril mu'minin radhiyallahu anhu pada saat itu sahabat tidak lagi bisa berbuat apa-apa orang sudah terlalu banyak sudah di provokasi. Kerusakan ha? terjadi. Ha? Yang awalnya damai, cuma ingin turunkan secara baik-baik Utsman bin Affan. Tetapi karena orang yang dikumpulkan tidak semuanya ada orang baik. Nah, oleh karena dari sini para ulama melarang yang namanya demonstrasi. Para ulama melarang demonstrasi. Karena dikumpulkan tidak semuanya orang baik. Tidak ada istilah akan damai. Pasti ujungnya akan terjadi kerusakan. Ya, sudah kita buktikan yang baru-baru aksi damai. atau yang terjadi? Pembakaran mobil, polisi dan seterusnya. Damai, bagaimana itu? Karena yang dikumpulkan tidak semuanya adalah orang baik. Yang dikumpulkan ada orang fasik, ada orang yang mencari kesempatan, ada yang memanfaatkan, ada yang menunggangi dan seterusnya. Kita tidak tahu. Hah? Karena tidak semua kaum muslimin baik. Hmm. Ini diantara kerusakannya. Para yang muslimun yu'anuna minal al mutawaliya al mafasidah maka senantiasa kaum muslimin itu mereka eh, mengambil atau bertahun dalam perkara-perkara kepentingan kepimpinan tersebut dengan perkara-perkara yang itu adalah kerusakan-kerusakan wa kadzalika fi haqqi baqiyatul ulati sabri ala taati wa in kana fi mafsadah juz'iyah demikian juga hak yang tersisa dari dari para pemimpin tersebut yaitu tetap bersabar di atas ketaatan kepadanya walaupun padanya ada kerusakan-kerusakan yang bersifat juz'iyah kerusakan yang bersifat sebagian saja yang dilakukan oleh pemimpin maka tetap kita bersabar akhafu min khuruj alai ini lebih ringan ketika kita bersabar terhadap sebagian kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin ini lebih ringan dibandingkan kerusakan keluar memberontak kepada para pemimpin. Kerusakannya lebih lebih besar. yang sudah ya? Enam. Eh, insyaallah nanti kita akan baca pembahasan ini pada pertemuan berikutnya perkara yang berkaitan dengan pemimpin di sini ada pertanyaan sebelum ditutup kita Bagaimana kalau presiden kita beragama Kristen? Apakah boleh kita memberontak? Nah, pertama berarti harus tegak jihad sudah. Pertama, ketika sekarang dia menjadi pemimpin kita, misalnya yang jelas kekafirannya sudah ya, tidak diragukan. Sepakat kaum muslimin dia kafir. Tetapi sekarang ketika dia jadi eh, presiden atau pemimpin, maka apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Yang pertama dilakukan oleh kaum muslimin jihad fisabilillah. Yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika terpenuhi syarat jihad. Istita'ah di antara syarat jihad istita'ah. Jihad dilakukan jangan saya dilakukan justru memberikan kerugian kepada kaum muslimin. Jihad itu adalah ibadah dan jihad itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ketika jihad ditegakkan justru merugikan kaum muslimin, maka ketika itu jihad tidak ditegakkan. Tidak ditegakkan. Jadi awalnya ketika istita'ah, ketika mampu, ini diantara bentuk syarat jihad istita'ah, mampu. Ketika kaum muslimin mampu untuk berjihad, kemudian tidak memberikan kerugian yang sangat besar kepada kaum muslimin maka ketika itu disyariatkan jihad dan syarat yang berikutnya kaum muslimin harus sepakat pemimpinnya siapa kalau masing-masing nanti masing-masing kan kalau dapat ghanimah bagaimana siapa yang mau dapat ghanimahnya oleh karenanya salah satu syarat jihad ma'al imam yang telah disepakati oleh kaum muslimin harus bersama imam jangan banyak imamnya banyak pemimpinnya kacau nanti jihadnya nah, sekarang kalau tidak kalau tidak ada kemampuan tersebut maka apa yang harus dilakukan kembali kepada sejarah Rasulullah ketika Rasulullah dikuasai rezim kafir Quraisy adalah Rasulullah berdakwah lagi kembali berdakwah kepada tauhid karena ketika itu 10 tahun tidak ada turun syariat jihad padahal mereka itu orang Quraisy dikuasai oleh orang kafir Quraisy musyrikin. Apakah ada jihad ketika itu? Nanti setelah hijrah ke Madinah dan setelah satu tahun di Madinah baru disyariatkan jihad. Lihat, kembali kalau begitu berdakwah, ajarkan kaum muslimin lagi. Perkuatkan iman mereka agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini solusinya. Kalau tidak punya kemampuan. Tapi kalau punya kemampuan seperti tadi, tidak memberikan kerugian, punya pemimpin, maka disyariatkan jihad. Disyariatkan jihad fi sabilillah. Wallahu ta'ala eh, bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu